Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min ibadihi. Bittaqwa. Wa akrama man sya'a min ibadihi bil iman. وأكرم من شاء من عباده بالخشوع في قراءة القرآن وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آل المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالتقوى وأكرمنا يا ربنا بالإيمان وأكرمنا يا ربنا بالخشوع في قراءة القرآن وارزقنا, وارزقنا يا ربنا الأدب مع القرآن اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصرنا يوم القيامة مع من كان خلق القرآن حبيبك سيدنا محمد Allahumma ya Rabbana arzuqna tabata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata al-maut amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Kita masih terus bisa istiqomah di dalam membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Halmalatil Quran setiap hari di bulan Ramadan. Di bulan Quran, membaca adab dengan Al-Quran. Maka semoga kita benar-benar mendapatkan keberkahan. Diberi oleh Allah adab dan tata krama terhadap Al-Quran dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menghafalnya, memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, merenunginya dan mengamalkannya dan semoga Allah menjadikan akhlak kita adalah benar-benar Al-Quran. Baik kita langsung saja lanjutkan apa yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita masuk pembahasan faslul qaulan musannif rahimallahu taala. nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal faslun fasal. Fil buka'i inda qiraatil Qur'an. Fasal tentang menangis saat membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran dibarengi dengan derai air mata. Qad taqaddama fil faslain al-mutaqaddimaini. Telah lalu dua fasal. Bayanu ma yuhmal ma yahmil al bukai. Keterangan tentang yang menjadikan sebab menangis. Fi halil qiraati saat membaca Al-Qur'an. Pada dua pasal yang lalu sudah dijelaskan tentang cara eh, sebab-sebab bagaimana orang bisa menangis, yaitu renungan-renungan. Kalau merenungi Al-Qur'an akan muncul akan muncul satu sentuhan, menyentuh hati kita sehingga Seseorang mendengar di saat membaca di saat membaca ayat tentang surga pun menangis. Membaca surga menangis. Kenapa bisa menangis eh, disebutkan surga? Karena mereka berpikir, akankah aku menjadi ahlinya? Kemarin disebutkan, disebutkan surga yang enak ternyata menangis. Dan mengulang ayat, menangis, mengulang ayat. Ternyata apa? Mengatakan bahasanya, akankah aku masuk di tempat itu? Allah. Bahwa sifatul arifina yang demikian itu adalah sifatnya orang-orang yang sudah kenal Allah. Orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, para arifin, para kekasih kasih Allah, wa syi'aru um, ibadillahi solihin dan syiar ciri khas tanda orang-orang ya, atau satu ciri khas satu kebanggaan Kebanggaan syiaru solihin. Syiar ibadillahi solihin. Syiarnya hamba-hamba Allah yang soleh. Qala Allah Ta'ala wa yakhruna lil ويزيدهم yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhruna lil Di saat baca Al-Quran dengan tawadu. Merundukkan kepalanya. Yabkun dibaringi dengan derai air mata. Yazituhum Al-Quran menambahkan kepada mereka khusyuan. Sebelum membaca Al-Quran sudah khusyuk. Di saat membaca Al-Quran tambah khusyuk. Allah. Maka nanti setelah ini akan disebut bagaimana orang guyonan baca Al-Quran. Inna'udzubillah. Terkutuk, ya. Baca orang ketawa-ketawa sambil mimbar lagi kadang. Masya Allah, ada model zaman sekarang. Al-Quran dibawakan dengan tawa. Kakak-kakak guyon-guyon sini. Bab setelah ini insya Allah nanti ada bahasan masalah itu. Bagaimana orang baca Al-Quran dengan ketawa-ketawa. Guyonan, meremehkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Ini baru kekasih Allah, sebelum membaca Al-Quran sudah dalam suasana khusyuk. Setelah membaca Al-Quran, yazidhum khusyuan akan menambahkan kekhusyuan baca Al-Quran. Itulah halnya orang-orang yang kenal Al-Quran, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari adab-adabnya akan dipergunakan mulai dari cara memulainya. Berwudu, menghadap kiblat sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, tetap menjaga keadaan yang paling terhormat. Waqad waradat ahafihi ahadithu wa atharus salafi hathiratun. Waqad waradat fihi ahadithu telah datang riwayat, telah datang habar atau hadis-hadis, riwayat-riwayat hadis tentang ini. Wataru salafi dan juga ungkapan-ungkapan para salafun soleh rotun banyak. Yang berita dari Nabi SAW dan juga para orang ulama-ulama terdahulu, dari para sahabat tabi'in. Banyak sekali berita tentang yang demikian itu. Yang demikian itu. pemindarikan di antara yang demikian itu adalah anin Nabi SAW Riwayat dari Nabi SAW, hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana wabku. Bacalah Al-Quran dan menangislah engkau. Fa'ilam tabku, jika engkau belum bisa menangis, fataba kau tangiskan dirimu. Menangis-nangiskan diri. Wan Umar bin Al-Khattab dari Umar Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu salla bil jama'ati beliau melakukan salat dalam berjamaah As-subha salat subuh faqara surat Yusuf. Membaca surat Yusuf fabaka menangis. Melewati salah satu ayat di dalam surat Yusuf menangis. Hatta salat tumu'uhu sehingga air matanya mengalir, mengucur. Ala turqutihi sampai di tulang yang ada di lehernya ini. Apa ini? Tulang apa ini namanya? Tulang yang di leher bawah ini. Bukan ini. Ini, ya, sampai jatuh ke sini, ke dada. Dada atas, tulang di dada atas. Wa fi riwayat tidak riwayat annahu kana fi salatil isya. Riwayatnya dari Sayyidina Umar ini bukan waktu subuh, tapi waktu isya, salat isya. Bayar dulu berbedanya cerita ini menunjukkan ala takririhi minhu tidak terjadi hanya sekali kepada Sayyidina Umar. Akhirnya berulang-ulang. Artinya enggak sekali tok. Pernah orang menemukan Sayyidina Umar waktu subuh begitu. Ada menemukan waktu Isya begini. Artinya sering Sayyidina Umar kayak begitu tuh. Wa riwayatin dalam satu riwayat disebutkan annahu sesungguhnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab baka menangis hatta sami'u sehingga orang-orang pada mendengar buka ahu tangisnya min wara'is sufufi dari sop paling belakang Allah. Mana bagian kita ya? Wa an Abi Raja' Dilihatkan dari Abi Rojak. kalau beliau berkata raaitu ibn Abbasin aku melihat Sayyidina Abdullah ibn Abbas wa tahta ainihi mithlu syirakil bali di bawah matanya seperti tali tali sendal kayak sesuatu yang menggaris begitu Sirok itu tali sepatu yang dali itu rusak. Maksudnya kayak tali sepatu yang rusak ngelawer gini di sini. Apa menggantung begini. Bekas apa itu semua? Minad dumu'i. Jadi ada sesuatunya begitu. Jadi terlihat lenangan air mata atau air mata sudah jatuh di bawah matanya. Wan Abi Soleh dari Abi Soleh kalau beliau berkata Qadiman asu min ahli Yaman ala Abi Bakr Siddiq, orang dari kelompok orang dari ahli Yaman datang. Sekelompok orang dari Yaman datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ja'alu yaqra'una al-Qur'ana wa yabkun, membaca Al-Qur'an dan menangis. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hakada kunna. Sayyidina Abu Bakar berkata, begitulah keadaan kami juga. Artinya menangis itu wajar, biasa terjadi para ulama-ulama besar terdahulu termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa an Hisham qol dari Sayyidina Hisham dari Hisham qol berkata dari Hisham qol rubbama sami'tu buka Muhammad bin Sirin bil laili wa huwa fi salati. Dari Sayyidina Hisham qol dulu berkata barangkali kadang-kadang aku mendengar bukaan Muhammad bin Sirin aku mendengar tangisnya Muhammad bin Sirin bil laili tengah malam wa huwa fi salati dan beliau di dalam keadaan salat. Wal atharu fi hadza katiratun berita-berita yang dinukil dari para sahabat, para tabi'in tentang yang demikian itu kathiratun banyak sekali. La yumkinu hasruha yang tidak mungkin dihitung satu persatu. Terlalu banyak. Wa fima isyarna ilaihi apa yang telah aku isyaratkan dari sekelumit kisah Sayyidina Umar, kisah si bulan, fulan. Menebahna alaihi dan yang kami ingatkan kepada hal tersebut kifayatun cukup insyaallah. Wallahu alam. Kala Imam Abu Kala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Intinya tadi membaca Al-Qur'an dengan derai air mata bukan sesuatu yang terlarang. Dan itu buah daripada kehusuan. Biarpun khusyuk bukanlah tangis. Imam Abu Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali berkata al-buka'u mustahabun ma'al kira'ati wa indah. Menangis itu adalah disunatkan ma'al kira'ati waktu orang membaca wa indah dan setelah selesai. Karena tadaburnya sempurna. Waktu membaca bisa menangis dan indah selesai membacanya masih ada tangis. Kesempurnaan dalam bertempur. Qala beliau berkata, "Wa tariquhu fi tahsilihi cara untuk mendapatkan tangis tadi, ayyuhdira fi qalbihi al-huzna, menghadirkan di hatinya duka." Bi ayyata'ammala dengan merenungi ma fihi minat tahdid tentang ancaman neraka, wal wa'id hukuman-hukuman Allah asyadid yang pedih, wal mafatik wal uhud perjanjian-perjanjian kita yang kita belum bisa penuhi, kewajiban-kewajiban kita yang belum al. Mawafiq wal itu perjanjian. Kita suruh melakukan sholat masih teredor. Kita suruh begini teredor. Suruh jaga mata masih jelalatan. Suruh menutup aurat masih enggak. Melihat yang demikian itu aku akan dihukum kalau begitu. Akan merasa menyesal. Rumah ya ta'amal taksirahu fi dalika. Kemudian merenungi. Setelah merenungi hukum ini perintah begini, perintah berini, perintah berini, perintah begini. Satu melihat dirinya. Kok aku belum mengamalkannya? Artinya aku melanggar. Berarti aku berhak untuk dapatkan hukuman itu. Aduh, pedihnya. Fa illam fa'ilam fa yahdurhu huznun wa buka'un fa illam yahdurhu huznun wa buka'un kama yahdurul khawasa Kalau ternyata sudah begitu, yang namanya duka kok masih nggak mau datang Allah. Kita harus belajar habis ini. Sama-sama belajar, kita belajar, kita belajar Imam Nawawi. Mahal tangis itu bagi kita itu. Enggak mudah, mudah nangis. Pelit atau mahal itu. itu. Kalau ternyata duka dan tangis pun tidak datang seperti datangnya duka dan tangis kepada orang-orang khusus. Maksudnya, kalau kita masih gak bisa kayak begitu, falyabki hendaknya orang tersebut menangis. alafak faqdi dzalika karena telah tidak menangis. Allah. Jadi menangislah engkau. Kalau Nabi mengatakan nangis. Kalau Nabi bisa menangis, tabako berusaha untuk menangis. Kalau sudah tidak bisa menangis, maka menangislah engkau. Karena engkau telah tidak bisa menangis. Fa'inau min a'zamil musibah tibasa'ibi. Karena itu adalah musibah besar. Tidak tersentuh dengan Al-Quran. Padahal cirinya ahli iman adalah. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kudubuhum. Kalau wadiat wa idatu ilah alim ayat zadatum imana. Bergetar hati yang di saat menyebut nama Allah. Al-Quran dibacakan tambah iman. Itu keadaan ahli iman. Baik, intinya Menangis ternyata perlu untuk saat kita baca Al-Quran. Adapun nanti orang tangis riak dan sebagainya mau urusan lain. Kita tidak mengurus masalah ini. Semua belajar untuk bisa khusyuk, bisa sendu, bisa merasakan, uh, bisa menghadirkan rasa takut, kemudian bisa menangis. Itu saja sudah. Adapun masalah kalau ada orang, wow oh, itu paling jago nangis tuh, air mata, air mata buatan, itu bukan bukan urusanmu. Anda tidak tahu hatinya orang. Tidak usah khusyuk dan oh, nangis pura-pura. Bukan urusanmu pura-pura nggak pura-pura, ini adalah urusan dia dengan Allah. Jadi sekarang urus pribadi. Kalau ada orang menangis di depan kita saat baca Al-Quran, khusnudon, semoga benar. Itu saja. bayi dan seyogianya ayurat tilak fasrun fasal. bayi dan seyogianya ayurat tilak atahu mentartilkan dalam bacaan. Tartil itu seperti apa sih? Nanti jelaskan di sini. Tartil itu menjelaskan huruf satu persatu apa kalau ulama telah sepakat para ulama radhiyallahu anhum al istihbab tartili atas kesunahan tartil. Jadi ada membaca biasa, memenuhi hurufnya, itu benar. Tapi lebih bagus lagi tartil. Disempurnakan lagi. Tartil itu memenuhi hurufnya. Harokatnya. Kalau Allah Ta'ala waratil Qur'an tartila. Allah berfirman, tartilkanlah Quran. Kalau engkau baca Al-Quran, bacalah dengan tartil. Tartil seperti apa? Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha telah tetap riwayat dari Sayyidatina Um Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'ata Rasulillah. Beliau menjelaskan menyifati tentang bacaannya Rasulullah tartil itu ya Bu. Qira'atan dengan bacaan mufassaratan atau mufassiratan harfan harfan. Qira'atan mufassaratan, bacaan yang dijelaskan seturup demi huruf. Enggak, demi demi. Bis Bisba jelas. Tidak kita tidak mengatakan bacaan kita seperti Rasulullah. Paling tidak itu Bismillahirrahmanirrahim. Baknya kelihatan, sinnya baca ini. Kalau bacaan Rasulullah siapa yang bisa niru? Tidak <laughs> ada bisa niru bacaan Rasulullah. Paling fasihnya orang. Jadi yang yang mana tartil itu memfasihkan, menjelaskan setiap huruf per hurufnya. Rawahu Abu Dawud dan Nasai wa Tirmidhi. Kalau Tirmidhi hadis hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Wa'an Muawiyah dari Muawiyah bin Qurrah. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath. Aku melihat Rasulullah yawma fathi Makkah tatkala fathu Makkah kemenangan waktu kembalinya Nabi ke Mekah dengan kejayaannya. Ala naqati membaca Al-Qur'an di atas ontanya, yaqra' surat al-Fath membaca surat al-Fath. Farajja'a fi qira'atihi. mengulang ulang bacaannya. Farajja'a ada yang mengatakan roja itu artinya mentartilkan tadi. Ada yang mengatakan mengulang-ulang. Roja fi kiraati. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi mentartilkan kiraat. Nabi Muhammad SAW membacanya seperti itu. Jadi bukan keputus itu kan? Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala li an aqra suratan. Tolong dengar wahai para hafaz. Hei para penghafal Quran dengar nih. Hei yang suka baca Quran ngebut, dengar nih. An Ibn Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala beliau berkata, "Li'an aqra al-Qur'ana, li'an aqra suratan." Untuk aku membaca satu surat, urat tiruha yang aku tartilkan, Tepatnya la'an akra suratan urattiruha aku membaca Al-Quran atau li'an boleh dua-duanya li'an akra suratan urattiruha aku membaca Al-Quran satu surat saja aku tertil ter, aku tartilkan itu ahabbu ilayya min an akra al quran akullah. lebih bagus bagiku daripada membaca Al-Quran semuanya tapi nggak pakai tartil jadi baca satu surat Al-Baqarah tapi tartil pelan itu lebih bagus daripada ngebut satu Quran penuh. Wa an Mujahid anna su'ila an rajulaini. Sayyidina Imam Mujahid ditanya tentang dua orang. Dua orang baca Al-Quran. Dua jam. Ini dua jam, ini dua jam. Sama-sama dua jam. Hebat. Qara'a ahaduhum al-Baqarah. Yang satu baca surat Al-Baqarah wa Al-Imran. Al-Imran. Dua ayat. Dua jam. Wal akhar yang satu Al-Baqarah saja Wahdah satu. Satu surat Al-Baqarah saja. Zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun. Sawaun, sama. Jadi ada dua orang, yang satu baca surat Al-Baqarah sama Alu Imran. Yang satu lagi baca Al-Baqarah saja. Dan di dalam bacaannya itu waktunya sama. Dua jam, dua jam dalam sholatnya. Mana yang lebih bagus di antara keduanya wahai Imam Mujahid? Mana yang lebih kau sukai? Imam Mujahid berkata, Alladzi qara al-Baqarah wahdaha afdalu. Yang membaca surat Al-Baqarah saja itu lebih bagus. Kenapa? Pasti dia lebih tertil dan lebih menghayati. Karena apa? Samanya waktunya. Yang satu kan dua ayat. Artinya, kalau seandainya tadi, 10 jam, hatam Quran. 5 jam, eh 10 jam hatal Quran sama 10 jam setengah Quran bagusan mana? Gitu loh. Bagusan 10 jam setengah Quran karena itu dijamin lebih tertil itu. Itu maksudnya. Jadi jangan ngebutnya saya yang dikejar hanya hataman saja. Besok pindah lagi hataman di Pak Haji sana. Ada hitanan lagi. Besok ada uh, eh, wah, wah, wah. kelahiran lagi. Wah kejar-kejaran hataman, hataman. Ustazah hataman. Ha, tapi itu biasanya rebutan sama ustazah yang lainnya. Loh kok duluan kamu ke sana? Ini kan jatah saya ini. Wah, eh. Akhirnya tidak belajar ilmu. Jadi kerjaannya hanya ngapal Quran tok sehingga ilmu yang lainnya tidak tidak diperdalam. Hmm? giliran, giliran ngantuk. Wakunah anil ifrati fil isra dan telah datang larangan ya dan telah dilarang anil ifrati fil isra'i terlalu cepat baca Al-Quran. Telah dilarang itu. Yusammal had, namanya had. Ngebut. Fatabat dan Abdullah bin Mas'ud telah tetap riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Anna rujulan Kola lahu. Orang berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. ini Inni al mufassala fi rak'atin wahidatin. Ada tiwalul mufassal, kemarin sudah kita bahas. Ada mufassal, ayat-ayat. Ada ada kisaruh, ada tiwaluhu. Membaca ayat panjang, itu dalam satu rokaat ngebut. Itu dianggap sebagai, kalau Abdullah bin Mas'ud, hadha, hadha kahadhi syi'ri. Seperti orang baca syair aja ngebut begitu. Ini Quran, bukan saja yang dibaca. Oh, rokaat sependek begitu kok bisa selesai. Eh, jangan jangan contoh, membuat contoh ayat Al-Quran juga tidak boleh. Ada orang, oh, in. Traweh ini yang maksiat terus tuh ahli traweh ini. Eh? Ahli terawih itu maksiat terus itu yang ngebut-ngebut itu. Sampai gak jelas bacaannya nih. Inna aqwaman yaqra'un al-Qur'an kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada orang baca Al-Qur'an itu layu la yujawizu taraqiyahum, bacaannya itu enggak sampai ke tenggorokannya. Hanya di hafalan tok, nginget hafalannya tok, apa yang ngebut. Sebab kalau sudah ngebut itu yang diinget hafalannya tok. Apa ayat setelahnya? Kan begitu. Buru-buru sempat merenungi maknanya. Ayat setelahnya apa nanti? Ayat selama apa? Eh, ayat sedang renung itu. Itu aja la yujawizuna taraqiyahum Quran itu nak lewati tenggorokannya hanya di sini, tak enggak masuk ke hatinya. Walakin akan tapi idza waqa'a fil qalbi, kalau Al-Qur'an itu sudah masuk ke hati, farasakha kemudian mengakar kuat di hati, fihi di dalam hati nafa akan ada manfaatnya. Jadi dengan membaca tertil pelan-pelan, itu yang akan menjadikan ada manfaat yang di hati kita. Bukan ngebut. Yuk kita berubah cara baca Al-Qur'annya. Sudah gitu. ada. Tutup selesai hari ini. Yang jago hataman tolonglah diperhatikan ini. Hataman mah bagus. Untuk mengulang hafalannya, tapi setiap hari hataman terus renungannya kapan kan begitu. Jadi pelan pelan pelan tartilnya itu. Qala ulama rahimahullah taala Rawahul Bukhari Muslim. Tadi riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa lafdz Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Fida riwayati dalam satu riwayatnya. Kalau ulama berkata ulama, wa tartilu adapun tartil mustahabun disunahkan ditadabburi untuk bisa merenungi li wali ghairihi termasuk kalau ulama wa tartilu mustahabun litadabburi yang namanya tartil itu disunahkan untuk ditadabbur untuk bisa merenung wali ghairi dan selain merenung misalnya apa membenahi bacaannya memfasihkan bacaannya atau untuk biar didengar oleh orang bisa ditiru bacaannya. Kalau beliau berkata, para ulama istahabu aja ajami, termasuk orang ajam, biarpun nggak ngerti maknanya, tetap til Jangan, oh saya kan juga nggak tahu artinya, mau ngerenung gimana. Oh, enggak, tetep. tetap. Alladhi layak faham maknahu, orang yang nggak faham maknanya tetap tertil, tertil. Bacanya pelan-pelan gitu saja. Intinya tartil itu pelan-pelan, Bu. Jangan buru-buru. Dan juga bukan mendayu-dayu itu yang mimnya sampai 16. Depan itu, mi, ada itu. Jelas kata Imam Nawawi itu adalah maksiat itu. Tidak tahu ikut imam siapa, tidak ada. Bacaan mat itu selama ini hanya berapa? 6 harokat atau tiga alik paling panjangnya. Tapi sudah demonstrasi suara ustazah. Ustazah lagi depan orang meliuk-liuk. Mana, Ustaz? Quran lagi dibuat begitu. Maksiat itu haram, lahan. Padahal jelas ini pembahasan kayak begini. Bukan kayak ngomong Imam Nawawi ini. Ada riwayat memang panjang kami sebutkan kemarin Imam Syekh Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam syarah bahjahnya menjelaskan bahwa ada dinukil dari salah satu qurra itu sampai 14 harokat. Tapi ini berdapat lemah yang tidak bisa dipakai tetap. Kalaupun memperkenankan orang panjang-panjang termasuk azan itu tidak boleh juga panjang-panjang. Cuman sekarang salahnya sudah tukang azan itu buah dari lomba. Jadi lomba kan seni. Jadi Allah Akbar Allahnya tidak tahu sepanjang apa tuh. Oh, panjang ini. Coba tanya, jujur kepada para kurok. Hei para kurok, mat apa yang Anda baca itu? Coba, kitabnya mana, matnya. Kitab Anda yang lebih tahu tentang tajwid. Para kurok itu. Semuanya keluar dari ilmunya sendiri. Musibah ini. Ilmunya ilmu seni. Jadi kuroknya patuh dengan seniman. Suaranya bagus, meliuk-liuk panjang. Itu. itu tidak diperkenankan seperti itu. Lianna dhalika akrabu ila tawqir lah. Pelan-pelan tadi membaca tarti itu lebih dekat untuk makna pengagungan terhadap Al-Quran. Oleh ikhtiram dan memuliakan Al-Quran. Wa asyaddu ta'thiran lebih besar pengaruhnya fil qalbi di dalam hati. Faslun fasal. Selesai insyaAllah masalah tartil. Kita biasa tartil. Jangan ngejar banyaknya saja. Banyak iya. Tapi tartil i, Iya, mah hebat tuh. Banyak iya, tartil iya hebat tuh. Wa yustahabu dan disenahkan idha marra bi ayati rahmatin. Kalau kita melihat ayat rahmat yang berbicara tentang kasih sayang Allah, karunia Allah, rahmat Allah, ayat Allah taala min fadlihi hendaknya minta karunia dari Allah. Wa marrobi marra bi ayati azabin, kalau melewat ayat ayat sa'idha billahi minta perlindungan dari Allah kepada Allah minasyarri au minal adabi dari kejahatan dan daripada siksa, dari sesuatu yang tidak baik dan dari siksa. Kalau ada azab, ada sesuatu yang tidak baik, minta perlindungan kepada Allah. Au yaqulu atau atau berkata, Allahumma ini as'aluka al-afiyah. Ya Allah, selamatkan saya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka minta kepadamu al-afiyah dan keselamatan. Au as'aluka al-mu'afata, aku minta keselamatan, kesehatan, keselamatan min kulli makruhin dari hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang tidak baik. Jadi minta. Allahumma in as'aluka al-afiyah. Ya ada siksa, ada ini. Allahumma in as'aluka al-afiyah. Allahumma in as'aluka al-afiyah. Baca. wita dzalika atau yang sepadan dengan itu doa. Wa idza marra bi ayati tanzih. Kalau kita melihat di ayat tanzih, ayat yang bicara tentang kesucian Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, ayat tanzih tentang keagungan Allah. Nazzaha Hendaknya juga ikut mensucikan Allah. Apa kata subhanallah. Kul wallahu ahad, Allah Maha Tunggal. Boleh kita setelah itu berenung, Allah Maha Tunggal. Subhanallah. Atau tabaraka. Tabaraka artinya maha suci Allah. Ta'ala maha luhur Allah. Subhanallah maha suci Allah. Ta'ala maha tinggi Allah. Au jalla ta'adumatu rabbina agung. Semakin agung keagungan Allah. Atau Allah yang maha agung. Jadi menyebut doa seperti itu. Allah. Allahu Akbar. Ada pertanyaan belum tak jawab. Gimana sih kalau baca kan tiba-tiba Allah. Allah. Ini. Baca orang Allah. Ini. Itu maksudnya dulu kayaknya ulama benar ngajari. Maksudnya kalau ada begini, bila Allah. Maksudnya bagian-bagian tertentu. Cuman karena nggak bisa doa yang lainnya. Akhirnya semuanya Allah. Allah. Mestinya disesuaikan dengan ayatnya. Begitu. Dimaafkan. Jadi ayat adab Allah lindungi aku dari siksa Allah. Surga Allah berikan aku surga ya Allah. Nah, nah. Allah. Allah. Tidak apa-apa yang demikian itu. Qad sahha an Hudzaifah ibn al-Yaman telah telah benar riwayat dari Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu maqala beliau berkata Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aku salat bersama Nabi. Zata lailatin pada suatu malam faftatahal baqarah beliau memulai surat Al-Baqarah membaca surat Al-Baqarah. Fakultu dan aku katakan yarka'u inda al-mi'ati. Rukuknya setelah 100 rakaat. Eh kok seratus ayat. Nabi kalau sholat seratus ah, ini loh sunnah Nabi perlu diikuti itu 100 ayat. Sunnah Nabi banyak 100 ayat. Thumma madha kemudian beliau melanjutkan. Faqultu yusalli biha fi rakaatin. Salat dengan 100 ayat dalam satu rakaat. Thumma Kemudian melanjutkan. Thumma fatahan nisaa apa qara'aha. Kemudian membaca salat memulai salat surat An-Nisa dan membacanya. Faqultu yarka'u biha membaca surat nikah dalam rukuknya. Dalam satu rakaat. Kemudian rakaat setelah selesai rokat. Faftasah al Imran membaca surah Al Imran. Oh, gitu. Ayat apa aja yang dibaca Rasulullah? Fakorah, fakorah. Kemudian Nabi Muhammad membacanya. Yaqra mutarassilan. Membacanya itu mutarassilan itu ya kurang lebih makna tartil tadi. Kurang lebih makna makna tartil tapi mutarassilan itu kayak diri eh, Eh, setelah membaca mutarosilan itu, setelah membaca ayat itu beliau tetap melanjutkan ayat berikutnya akan tapi di sela-selanya itu beliau berhenti untuk menghadirkan tadi doa-doa tadi. Idza marra bi ayatin fi tasbih sabbah ini. Jadi beliau membaca terus akan tapi bacaannya itu pasti ada saat-saat beliau untuk membaca-baca ini. Ita marra bi ayatin fi tasbih sabbah. Itu makna mutarassil itu. Jadi tidak langsung begitu. agak. memang beliau langsung membaca berurutan begitu akan tapi di sela-selanya masih beliau sisipkan untuk membaca doa-doa. Ita marra bi ayatin fi bi ayatin fi tasbihun sabbah. Wa ita marra bi sa'al. Kalau ada sesuatu yang harus diminta, diminta. Ya Allah, berikan aku surgamu ya Allah. Wa idza marra bi ta'awudin Jadi setiap melihat lancar begitu mutarassilan, lancar terus. Baca. Tapi di saat ketemu ayat begitu berhenti, itu maksudnya. Mutarosilan itu terus. Tapi di saat ketemu ayat masalah surga, langsung minta surga. Ayat neraka, minta juga neraka. Baca terus. Baca mutarosilan terus begitu. Bahkan kana suratul Nisa fi dzalikal maqam di mata ala Al-Imran dulu penyusunannya itu surat Nisa itu lebih dulu dari surat Al-Imran kecuali setelah disusun dalam Al-Qur'an musab. dan penyusunan di dalam musab itu juga petunjuk dari Nabi. Nabi yang meletakkan Baqarah di sini, Al Imran sini, ini, ini itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tauqifi. Qala ashabuna berkata sahabat-sahabat kami maksudnya ulama dari mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah rahimahumullahu taala anhum Rabbi rahimahumullahu taala wa radhiyallahu taala anhum Para ulama Syafi'i berkata yustahabbu hadha sual wal isti'adatu wat tasbihu disunnahkan untuk memohon tadi kalau kita menemukan sesuatu di dalam Al-Qur'an sesuatu yang kita butuh minta Surga minta. Allah ini as'alukal jannah ya Allah. Ya Allah berikan surga ya Allah. Atau isti'adah minta perlindungan. Atau tasbih bertasbih. Likul likori'in bagi semua yang membaca. Sawangkan Nabi sholati au kharijan anha. Baik di dalam solat atau luar solat. Jadi dalam solat pun kita boleh meminta. Termasuk ini yang pernah ditanyakan ini adalah Yasin Fadilah. Itu maknanya seperti ini. Jadi Yasin Fadilah itu sebenarnya tidak lain daripada mempraktekkan makna ini. Setiap ada ayat begini lalu memohon kepada Allah. Jadi bukan menambah Al-Quran. Cuman mana yang lebih bagus? Apakah Yasin dibaca semuanya baru direnungi atau itu semua-semuanya boleh? Yang bilas asalkan doanya benar di dalam Yasin itu. Ha? Ah. Kita tidak belum. Kalau doanya yang nggak benar ya yang menjadi salah doanya. Jadi banyak ayat begini baru didoa. Ayat begini doa. Itu juga makna tatebur renungan. Karena berarti yang lo ada tanya masalah Yasin Fadilah. Eh, itu baca surat sempurna. Kalau suratnya dipotong-potong, diacak tidak boleh. Tapi suratnya, ayatnya sempurna. Baru setelah itu dia memohon. Ayatnya sempurna sesuai dengan isinya apa di dalam ayat tersebut. Berbicara tentang orang munafik, langsung minta perlindungan. Ya Allah, jauhkan aku dari kemunafikan, ya Allah. Qalu dan ulama madhab syafi'i tadi, para ashabu syafi'i tadi, pengikut imam syafi'i, ulama-ulama pengikut imam syafi'i berkata, Wajistahabu dalika yang demikian itu disunnahkan. Memohon, minta perlindungan, bertasbih itu disunnahkan. Fi solatil imami wal, ma'mumi wal munfaridi. Solatnya imam ma'mun dan salat. Saat solat sendirian. Liannahu du'aun sebab itu doa. Fastawaw maka mereka para ulama itu menyamakan fihi dalam masalah doa ini. Ketakmini seperti mengamini. Agibal fatihah setelah fatihah. Artinya kalau ada imam baca surat maka kita pun boleh langsung membaca doanya. Ustaz, imam membaca tentang surga, kita minta, Ya Allah, berikan surga, Ya Allah. Neraka, Ya Allah, jauhkan dari neraka, Ya Allah. Nah minan nar, Ya Allah. Oh, seksa. Nasalu al-afiyah, Ya Allah. Boleh? Sementara kita jadi makmum. Tapi itu semuanya di saat ibu tidak lagi sibuk dengan membaca surat Al-Fatihah. Sebab surat Al-Fatihah tidak dipotong, harus tahu. Saatnya anda tidak sibuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau membaca surat Al-Fatihah, nggak boleh disibukkan dengan aminnya imam pun. Jadi jadi kalau Anda lagi baca Fatihah, imamnya baca ayat itu sudah selesaikan Fatihah Anda. Baru setelah selesai baca Fatihah. Wa hadzal ladzi dan ini yang telah kami sebutkan min istibabi soali dari kesunahan memohon wal isti'adzah minta perlindungan. Wa wa madhhabu Syafi'i itu adalah madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wajamahirul jamaahirul ulama dan dan jumhur para ulama rahimahumullahu. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kalau Abu Hanifah tak ini, masalah berdoa itu hampir jumhur ulama. Kecuali madhab Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah tak Imam Abu Hanifah berkata, Wala yustahabu dan tidak disunnahkan dalika doa begitu. Enggak minta, enggak disunnahkan. Bal yukrah, bahkan dimakruhkan. Fit solati di dalam solat. Waswabu yang benar adalah kaulul sawa, qaulul jamahir. Yang benar adalah perkataan jumhur kebanyakan mayoritas para ulama. Lima qaddamnahu seperti yang telah kami sebutkan tadi. Kalau sini saja Insya Allah Ada faedah berapa? Tertil. Jangan buru-buru bacaannya ya Ustaz. Biar tambah gede pahalanya. Kemudian agar semakin sempurna dibarengi dengan permohonan-permohonan di saat kita melewati sesuatu yang kita faham dan kita butuh. Butuh dijauhkan atau butuh didekatkan. Sama. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan kita pada saat ini yang kita dapat dari Imam An-Nawawi rahimallahu taala wallahu a'lam bissawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang bertanya langsung kami persilakan satu pertanyaan dari kaum muslimin dengan satu orang satu pertanyaan dan satu dari kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan tentang seputar yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain kami persilahkan. Baik, dimohon untuk berdiri. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Buya yang kami hormati. Biasanya Buya begini, setiap hari Jumat itu biasa imam tuh biasanya bacanya surat sabihisma rabbiyal ahla. Di akhir ayat itu kan ada suhuf Ibrahim wa Musa. Di sebagian tempat itu kadang ada jamaah yang menjawabi alaihim alaihim alaihi salam gitu Bu ya. Padahal menurut ya yang saya pernah dengar itu bahwa di ayat itu tidak ada anjuran gitu ya untuk membaca doa seperti itu. Dan juga dobernya juga katanya itu salah. Nah itu bagaimana orang yang menjawabi alaihi salam itu bisa sholatnya bisa batal apa enggak? Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Muslimat kami persilakan dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau saya mau menanyakan soal sholat witir. Kalau di, kalau jamaah kan yang terakhirnya suratnya tiga. Itu bagaimana kalau sholat sendiri misalnya suratnya satu boleh apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang mengucapkan solawat di dalam solat. Tentang mengucapkan solawat saat kita berada di dalam solat, di saat kita mendengar nama Nabi disebut, termasuk nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus difahami bahwa yang tidak diperkenankan di dalam solat adalah kita membaca sesuatu yang kita arahkan kepada selain Allah dan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas membatalkan. Makanya kita menjawab orang mengucapkan alhamdulillah kalau kita mengatakan yarhamukallah batal dalam salat kita. Karena tidak ada domir engkau di dalam salat kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Lah untuk orang membaca solawat di dalam solat bukan membatalkan. Tidak membatalkan solat. Misalnya mendengar Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi masalah. Masalah domir salah nggak penting itu. Itu hanya orang ahli nahu saja. Salah domir saja kan enggak. Orang orang awam ini. Biasanya ahli nahu keblinger kebablasan nahunya. Nahu domir jadinya. Orang awam masalah alaihi ma alaihi kurang enggak begitu. Maksudnya ya sama, maksudnya ya itu untuk Nabi Ibrahim sama Nabi Musa alaihi alaihi mas alaihi salam salah. Salah ini diributkan satu jam debatnya. Ini orang kenahun itu. Memang benar salah, tapi orang awam itu tidak harus nahunya fasih kayak ente ya Ustaz kan gitu. Sudah jangan ribut-ribut urusan domir. Jadi itu bukan satu yang batalkan. asalkan maksudnya adalah semoga Allah berikan keselamatan pada. Itu hal semacam itu adalah pertama tidak batalkan. Cuman mana lebih bagus? Mana lebih bagus kalau tadi yang disebutkan bahasa yang membaca doa dan sebagainya adalah boleh dan ini termasuk doa. Maka bagian ini adalah boleh. Bukan sesuatu yang terlarang. Yang jelas bukan sesuatu yang terlarang tapi syaratnya tadi, di saat kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi boleh baca, boleh tidak. Tidak usah diributkan yang demikian itu. Jadi boleh baca dan boleh tidak. Memang ada sebagian mengatakan, bacanya sholawat di dalam hati saja. Itu sangat. Karena apa? Itu bukan tempatnya untuk jawab-menjawab. Itu itu cenderung kepada yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Tapi madhab jumhur ulama adalah, selagi kita perlu mendoa, mendoa saat itu. Dan itu termasuk doa. Sebab sholawat termasuk bagian dari doa doa. Maka baca saja nggak apa-apa. Alaihi masalam. Cuman apakah harus kita wajibkan santri baca? Nggak usah. Biasa saja begitu. Jadi yang baca Alhamdulillah. Nggak usah dikritik. Nggak benar nih, nggak boleh. Sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi bahasanya. Kita memohon boleh. Itu disebut nama Nabi Musa, nama Nabi Ibrahim. Kemudian kita mengucapkan selawat. Selawat adalah boleh. Dan selawat kita panjatan kepada Allah. Mohon kepada Allah. Itu jadi boleh-boleh saja dan tidak ada masalah. Ada masalah domirnya perlu dibenari saja. Alaihi salam. Padahal kan alaihi salam. Ini masalah dikit ini. Memang paling repot Ustaz yang nahu-nahuan tok itu. Kebablasan nahunya. Sampai tua belajar nahu tok. Fikirnya enggak. Padahal nahu kan dari dulu namanya ilmu alat. Mestinya setelah pengerti ilmu alat mempelajari yang lah, lainnya. Supaya rupanya dia pengen jago ilmu nahu tok. Hmm. Al-Quran dikritik ya. Domirnya salah Al-Quran. <laughs> Jadi ya, masalah domir begitu wajar. Yang penting bukan domir engkau hitop. Kalaupun seandainya orang pakai domir hitop tapi salah. Alaikassalam, alaikassalam. Salah nih maksudnya. Allah tahu maksud maksudnya begitu. Karena salah tidak disengaja. Alaihissalam maksudnya semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Baik, kemudian yang ke, ibu yang bertanya yang kedua. Kalau ibu melakukan sholat witir, itu yang wajib Anda baca itu hanya surat Al-Fatihah. Toh. Ibu nggak baca surat pun juga sah loh, Bu. Nggak baca surat pun sah. Nggak usah suratnya ti. Tiga langsung waladolin amin. Anaknya nangis. Sujud aja langsung. Sudah. Nah, sah. Sudah ya. Yang penting Fatihahnya harus dibaca. Cuman begitulah pendidikan dari Nabi SAW. Dibaca sampai su suratnya. Surutan suratnya ti. Tiga kalau bisa. Nggak bisa tiga, dua. Nggak bisa dua, sah, satu. Nggak bisa satu, ya sudah. Pokoknya Fatihah dibaca. Itu masalah sunnah. Hiro'ah. Bagaimana hukum acara salam-salaman kirim salam di radio, sedangkan salamnya tidak sampaikan. Untuk radioku dihimbau untuk tidak ada salam dari akhwat ke ikhwan. Laki perempuan tidak ada. Semua penyiar mohon diperhatikan. Biarpun salam lagi dengan perempuan bukan sesuatu yang terlarang. Akan nanti zaman-zaman fitnah. Salam itu doa, jangan main-main dengan salam. Kalau anda kalau anda seorang laki-laki bersalam dengan seorang perempuan, Nabi pernah bersalam jamaatun nisa, assalamualaikum. Nabi masuk rumahnya seorang perempuan, assalamualaikum. Perempuan di dalam tidak menjawab. Nabi ucap lagi, assalamualaikum, tidak menjawab di dalamnya, ada perempuan. Assalamualaikum baru ketika menjawab, keluar perempuan. Dan Nabi tidak menegur. Dan Nabi tidak mengomentari, bahasanya nggak boleh salam dengan perempuan. Hanya Nabi bertanya, kenapa kamu aku salam pertama tidak kau jawab, kedua tidak jawab, tiga kok tidak kau jawab? Ya Rasulullah, aku ngerti. Aku ngerti kalau engkau masuk rumah itu salammu tiga kali ya Rasulullah. Maka waktu salam pertama aku jawab pelan-pelan. Kenapa pelan? Sebab aku pengen engkau salam yang kedua agar doanya tambah. Oh, rupanya hebat benar perempuan itu. <laughs> Sehingga Rasulullah salam yang kedua, tidak perlahan jawabnya. Baru salam yang ketiga, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Jadi salam laki dengan perempuan bukan sesuatu yang terlarang. Akan tetapi awas, jangan main-main salam. Kalau Anda main salam, Anda telah main doa, berarti Anda tidak akan selamat. Loh, salam itu kan doa. Hei salam, Assalamualaikum Neng. Awas, hati-hati. Allah lebih tahu masalah hatimu. Ini adalah salam itu doa. Bagaimana engkau memanjatkan kepada Allah guyonan? Apakah tidak menjadi hijab? Bukan dilarang seorang laki. Kita salam dengan Assalamualaikum. Ada hajat. Ibu, Assalamualaikum ibu baik. Tapi kalau sudah bahasanya ini bahasa anak muda zaman sekarang. Hati-hati jangan main salam-salaman yang palsu ini. Karena Allah maha tahu yang ada di hatimu. Artinya engkau main-main salam-salam itu doa. Assalamualaikum maknanya, maknanya apa? Ya Allah limpahkan salam kepada ini. Assalamualaikum. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepadamu. Ini doa. Bagaimana dia main-main. Artinya dia telah merendahkan doa. Dan doa ini doa apa? Doa keselamatan. Engkau tidak selamat nanti. Hati-hati. Harus ditegaskan begini. Maka takut anak-anak itu main salam masuk menjadikan doa jelek ini, maka kita tutup di radioku kalau bisa tidak usah salam-salam akhwat dengan ikhwan. Laki perempuan tidak usah salam, salam, salaman biar aman. Khawatir masuk begini guyanan. Huh. Yang namanya iblis luar biasa. Disalami tiga kali bisa gak bisa tidur tuh orang. Padahal orang itu gudang salam. Ini salam sepuluh orang. Tolong tip salam ya. Sepuluh kali, sampaikan sepuluh kali. rombongan. Salam, salam, dipikir senang akhirnya. Oh, iblis tuh setan. Gara-gara salam. Awal salam, fal kalam. Zina itu nanti urusannya. Salam dulu. Assalamualaikum, salam. Tumbal kalam. Baru ngobrol. Setelah itu nanti. Zina itu dari situ. Jadi tolong salam lagi perempuan aslinya bukan sesuatu yang terlarang. Tapi ingat. Awas, harus aman dari fit, fitnah. Dan Anda harus jujur dengan doa salam Anda. Ada seorang perempuan salam, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Salam, saya jawab. Dan salam pun salam, assalamualaikum. Dan Nabi pun pernah bersalam dengan kaum wanita. Tapi yang menjadi masalah kalau salam sudah Anda jadikan guyonan. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari merendahkan doa-doa. Sebab doa menjadi tidak kabul, tidak ada guna untuk kita. Wong doa kita rendahkan bagaimana akan dikabul oleh Allah. Doanya dibuat main-main. Jadi ini, Sampaikan pada orang Islam, apakah termasuk, nah, kalau Anda dititipi salam, apakah disampaikan atau tidak, Anda lihat. Salamnya serius atau tidak. Kalau salamnya ada maksudnya, ada udang di balik. tempat ya awas, Anda menyampaikan sama dosa itu. Ada orang salam, Anda bisa membaca kok. Sebenarnya orang itu, orang itu sangat cerdas loh perasaan itu. Ada dasar, eh, salam ya. Nah, ini, oh iya Masya Allah, ibunya baik, baik. Salam pada ibu. Masa salam salam ibunya aneh-aneh? Kan enggak. Tapi kalau ini 17 tahun sama 18 tahun, salam loh ya. ya Yanya aja agak mewah gitu. Oh iya, Hah, gak ada salam-salaman gitu. Gak ada amanat untuk kemaksiatan, gak ada. Jadi anda yang lebih tahu dalam hal ini. Oh kan amanat tidak disampaikan gimana? Kamu sampaikan buka bab zina. Macomblang. Hati-hati. Jadi salam itu anda harus mencermati. Jadi kalau akan mengarah kepada kemaksiatan, anda tidak perlu menyampaikannya. Anda menduga kemaksiatan, tidak perlu Anda menyampaikannya. Katanya, oh tapi kan menyampaikan salam wajib. Ya, menyampaikan salam wajib adalah jika salam itu adalah benar-benar ada tanda bahasanya dia sungguh-sungguh di dalam bersalam. Adik dari Bandung. Saya mau tanya bagaimana cara mengkodok puasa wajib tapi sudah tidak ingat bilangan yang harus dikodok. Dikira-kira. Ngira-ngira nggak bisa, nggak mungkin. Berapa tahun? Pokoknya saya umur dari pokoknya saya baru tobat umur 20. Ya, kira kira dong. Umur 20 balikmu kamu umur kapan? Ya, paling umur 14 tahun saya balik keluar mani. Ya. Tinggal hitung. 16, 17, 18. Berapa tahun? 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sudah 6 tahun berarti 6 bulan. Enggak ada, istilahnya enggak kira-kira. Kecuali dia hidup saya, umur saya tuh sampai enggak tahu umur saya. Wah, itu iya, enggak saya enggak ada begitu. Jadi dikira-kira. Kalau Anda pernah meninggalkan puasa, tidak bisa ngira-ngira, ah, tidak tahu bilangannya, dikira-kira. Dikira-kira saja. Setelah dikira-kira, anggap saja itu bilangannya. Orang pasti ngira-ngira orang pelakunya sendiri. Dikira-kira, setelah itu kodoklah dengan perkiraan Anda itu sendiri. Dan hukum mengkodoknya, hukumnya wajib. Karena apa? Anda yakin pernah meninggalkannya, hanya yang menjadi masalah Anda tidak tahu berapa bilangannya. Mengkodok puasa hukumnya wajib. Bagi orang yang meninggalkannya, meninggalkan puasa. memang ada ketentuan siapa yang wajib mengkodok sholat. Puasa. Dia adalah orang dewasa berakal. Bukan orang gila, bukan anak kecil ya. Anak kecil tidak puasa, nggak wajib dikodok. Orang gila nggak puasa, nggak wajib dikodok. Orang Badung misalnya, saya nggak pernah kenal puasa bu ya. Pokoknya waktu itu nakal betul, wah, andel betul. Bukan saja nggak, saya sudah nggak puasa, nyuri makanan orang lagi. Mantap, habis. Nah, ini berarti dia Wajib mengkodok. Ini ada pertanyaan terulang lagi ini. Ada seorang janda meninggal, ingin menikah lagi, namun tidak diperbolehkan oleh anak dan ibunya si janda. Dengan alasan kasihan dengan harta dan tidak Setia dengan suami. Nggak ada seperti itu. Ada seorang, seorang janda. Suaminya meninggal. Sementara dia menikah. Menghalangi orang menikah hukumnya haram jika orang itu butuh menikah. Hati-hati. Wahai para anak. Jika anda mempunyai seorang ibu yang butuh nikah. Wahai seorang anak. Jika engkau mempunyai seorang bapak butuh nikah. Kalau bapakmu melarat pun ternyata bukan saja engkau harus mengizinkan, tapi engkau wajib memberi nafkah bapakmu untuk menikah. Misalnya istri ibunya meninggal. Tapi bapaknya butuh pernikahan, butuh seorang istri yang bisa melayaninya dan kebutuhan yang sangat pribadi, yang sangat khusus itu. Melarang tidak boleh di sini. Karena kebutuhan itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau tidak dengan yang halal masuk bab zina. Gak bener nih anak. Alasan kasihan hartanya. Memang hartanya kenapa? Hartanya diwaris beresin dong. Memangnya mau makan harta nih. Kasihan dengan hartanya. Kenapa hartanya? Mau diembat sama ibunya. Kalau ibunya nggak benar, beresi dulu dong warisannya. Warisan untuk anak mana, warisan untuk ibu mana, setelah itu ibu biar menikah. Karena ini kebutuhan yang sangat pribadi. Sebab kalau pintu halal ini tidak dibuka, masuk pintu haram zina. Na'udzubillah. Allah terkutuk. Hina, hina, hina, hina. Jadi pintu pernikahan tolong dibuka selebar-lebarnya. Termasuk para orang tua jika anda menemukan anak gadis anda sudah butuh kepada pernikahan. Pernah ngadu, abah umi saya pengen nikah. Anda tidak boleh diam. Seorang perempuan, seorang anak tidak pernah ngomong pengen nikah kecuali sudah pada derajat tertentu. Karena dia sangat malu. Kuliah dulu nak kamu nak. Akhirnya kuliah sambil berzina. Nanggung semuanya bapaknya yang jago umroh, jago haji. Neraka. Hati-hati. Jadi masalah pernikahan harus dimudahkan. Zamannya zaman rusak, bukan zaman dulu. Aman-aman saja. Zaman dulu ketemu laki sama perempuan baru wow, jauh berjalan. Sekarang via SMS, wah, pesawat segala macam. Naudzubillah. Boleh kasih janda tersebut menikah dengan wali hakim? Kenapa harus pakai wali hakim nikah? Misalnya. Permasalahannya bukan masalah nikahnya, nikahnya dia. Masalah nikah mah gampang. Wali hakim boleh kalau memang tidak punya wak. wali, tidak ada masalah. Jadi tidak ada hubungannya pertanyaan terakhir. Bolehkah Dia ya boleh dong kalau tidak ada walinya. Suka permasalahannya perlu diingatkan kenapa harus dilarang kalau memang dia butuh bernih nikahan. Tolong wahai para orang tua. Kalau anda menemukan anak anda sudah butuh nikah, tolong jangan ditunda. Masalah pendidikan bisa sambil ditempuh. Sambil menikah. Sambil menikah. Menikah setelah itu melanjut ke pendidikan tidak ada masalah. Karena kehalalan itu penting. Haram harus kita jauhi. Na'udzubillah. Dapat sarjana ekonomi plus pezina. Mau kemana? Aduh jangan nikah dulu nak. Kamu belum punya pekerjaan nak. Ini. Ibu menghantarkan ke neraka ini. Kebutuhan pribadi itu nggak bisa diwakilkan ke siapapun itu. Kalau tidak dengan halal, haram itu. Paham bahwa para orang tua, awas. Anda jangan mikir diri Anda yang sudah tua. Ini saya gemes betul. Karena banyak anak-anak muda yang ngadu ke kami itu karena orang tuanya ini. Makanya saya keras dalam hal ini. Banyak di sini ngadu, bu ya ibu saya tidak rela saya nikah. Bapak saya tidak. Terus, kata saya harus punya kerjaan dulu. Aduh. Apa kalau ba yakunu fuqara yuhnumullah? Iya Janji Allah rizki itu dibuka setelah nikah. Jarang orang kaya itu sebelum nikah. Hmm, Tidak ada. Hampir jarang baru kaya setelah nikah. Berhasil setelah nikah. Dapat dokter setelah nikah, tua nikahnya. 80 tahun. Ini kan makna ini. Janji Allah, iya kunu fuqara yuhnihmullah. Iya kalau engkau fakir, nikah karena Allah, Allah akan kayakan dirimu. Tapi kalau engkau menikah karena cari kekayaan, kau akan melarat. Ada menikah karena, wah calon suamiku kaya. Cari kekayaannya akan dihinakan dan melarat dia. Kalaupun ada harta seperti tidak punya harta, enggak bisa menikmati. Karena nikahnya bukan karena Allah. Tapi menikah karena Allah, yughnihumullah, Allah akan mengayakannya. Jadi jangan khawatir yang enggak punya duit. Mencari yang halal, Anda meninggalkan yang haram, mencari yang halal, halal berkah, Allah akan memberikan kepada Anda kebutuhan Anda. Yang Anda butuhkan, yakin sudah. Na'udzubillah zina, rusak, zina. Kalau sedang ngomong zina, naudzubillah. Tidak masuk, tidak hanya di tempat-tempat perzinahan akan tapi sekarang sudah masuk di rumah-rumah. Karena yang orang tua di kos-kosan. Apakah kita tidak takut zaman semacam ini? Seorang tua masih keras untuk begitu. Begitu sebaliknya wahai anak, mungkin ada seorang anak yang bapaknya meninggal, ibunya masih muda. Atau sebaliknya, ibunya meninggal, bapaknya masih muda butuh pernikahan. Anda tidak perlu malah. Memang rasa cinta Anda kepada ibu Anda yang telah meninggal ada. Akan tapi ketahuilah, bapakmu bukan seorang bapak saja. Tapi dia adalah juga seorang laki-laki yang butuh. Kepada seorang wanita. Anda pikirkan makna ini. Jadi jangan sampai ada egois. Egois pelanggar syariat. Tidak diperkenankan. Bisa saja bapaknya karena tidak enak sama anaknya. Akhirnya zi, zina. Oh, lebih senang bapaknya masuk neraka. Pilihkan ibu yang baik untuk bapakmu. Setelah itu hidup bersama yang baik. Allah. Pilihkan bapak yang baik untuk ibumu sehingga menjadi keluarga yang baik yang bisa membimbing. Hal-hal semacam inilah yang harus dihadirkan. Kalau masalah kecemburuan dan sebagainya. Ibu nanti bagaimana? Ibumu lebih senang di alam barzah karena melihat suaminya ahli surga. Dan amal baiknya akan nyampe. Sudah nggak ada. Pikiran syahwannya tuh nggak ada. Loh, cemburu-cemburu tuh nggak ada. tidak berlaku itu. Alamnya alam lain. Alam barzah. Alamnya alam menerima amal. Kalau suaminya terus, suaminya ridho waktu meninggal. nggak pernah tersakiti. Setelah itu suaminya butuh menikah. Akhirnya setelah menikah, amal baiknya pun ngalir kepada istri yang telah meninggal. Sudah nggak ada istilah cemburu, makna itu nggak ada. Alamnya beda, cemburu itu syahwaninya. Syahwat di dunia ini ada cemburu-cemburu begitu. Baik ini. Ini tolong ini kadang-kadang nih. Banyak juga hal-hal ini ngantuk kepada kami. Seorang ibu mau menikah ternyata oh, anaknya berontak semuanya. Saya tanya ibu umur berapa? dua. Empat dua usia. Yang mohon maaf dalam dunia ini adalah masa transisi dari masa-masa menuju masa monopos itu justru biasanya syahwat karena masa monopos merasa mungkin tidak hamil mungkin jadi bisa lebih semangat syahwatnya. Jadi jangan diremehkan yang demikian itu. Makanya tolong diperhatikan hal ini. Zina, na'udzubillah, zina akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ngeri takut lawai anak muda zina. Jangan main api dekat dengan lawan. Makanya berduaan haram biarpun ngajar Al-Quran. Wah, ustadznya saking baik sama santrinya, ngajar berdua, difasih-fasihkan, terlambat malam dianterin. Nah, ini ustadz masuk neraka. Ada begitu tuh ustaznya. Semoga Allah menjaga ustadz kita semua. Amin. Menjaga kita semua. Baik, ini saja bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, menjaga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la Unsurna wala takhdulna wa afina wala tumritna wa akrimna wala tuhinna wa athirna wala tusir alina innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah. Muliakan kami dengan ketakwaan. Muliakan kami dengan iman ya Allah. Muliakan kami dengan kerinduan dan cinta kepada Al-Quran ya Allah. Mudahkan kami untuk mengamalkannya. Fasihkanilah kami untuk baca Al-Quran ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah bagian untuk bisa merenungi Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada hati kami kesempatan untuk merenungi Al-Quran. Dan jadikan akhlak kami Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di hari kiamat. Ya Allah, jagalah akhlak kami, akhlak keluarga kami. Ampuni orang tua kami, Ya Allah. Ampuni guru-guru kami, Ya Allah. Ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, Ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ampuni mereka. Anak-anak kami, santri kami semua, ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari tidak beradab kepada Al-Quran. Berikan kepada kami adab yang sesungguhnya kepada Al-Quran, ya Allah. Jangan sampai Al-Quran mengutuk kami, ya Allah, saat kami membacanya, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, ya Allah. Jauhkan kami dari perzinaan. Mukaddimah-mukaddimah zina. Jauhkan kami dari mukaddimah zina dan jauhkan kami semua dari perzinahan, ya Allah. Bukakanlah pintu halal untuk kami semua, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal. Puaskan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram, ya Allah. Ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan. Sehingga jauh daripada sebab zina dan berzinaan, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami suami yang semakin hari semakin cinta dan kasih kepada istri-istri kami. Dan jadikan kami para istri semakin hari semakin kasih dan cinta kepada suami-suami kami. Sehingga hidup kami penuh dengan kecintaan karenamu ya Allah. Kecintaan karenamu ya Allah. Ya Allah benailah diri kami ya Allah. Dan benailah keluarga kami ya Allah. Jadikan kami suami terbaik untuk istri kami. Dan jadikan istri kami istri terbaik untuk kami ya Allah. Mudahkan kami untuk tolong menolong dalam mengabdi kepadamu, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk tolong menolong dalam berbakti pada orang tua kami, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk tolong menolong, ya Allah, dalam menjauhi kemaksiatan, ya Allah. Dan mudahkanlah semua orang yang memudahkan urusan pernikahan anak-anaknya, ya Allah. Mudahkanlah semua urusan orang yang telah memudahkan urusan pernikahan anak-anaknya. Dan seperti doa kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah persulitlah orang yang mempersulit urusan pernikahan anak-anaknya. Janji doa kekasihmu Nabi Muhammad. Doa kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah semoga engkau mempersulit orang yang mempersulit orang lain, Ya Allah. Maka kami mohon mudahkanlah urusan mereka semua, Ya Allah. Ya Allah mudahkan urusan mereka semua, Ya Allah. Yang punya utang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka, Ya Allah. Yang rezekinya sempit lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit yang ia rasa sebab pengampunan dosa ya Allah. Pengangkatan derajat ya Allah. Dan sebab kebaikan semua yang ada di majlis ini ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah yang bisa berjuang bersama kami ya Allah orang tulus dan ikhlas orang tulus dan ikhlas orang tulus dan ikhlas ya Allah kirimkan ke tempat ini yang bisa berjuang dengan hartanya yang berjuang dengan pikirannya yang berjuang dengan tenaganya yang berjuang dengan berpanjatan doa kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas pejuang-pejuangmu yang ahli surga ya Allah dan kami mohon jadikan kami orang-orang itu ya Allah Jangan sampai kami tertinggalan dari orang-orang mulia itu ya Allah. Jika kami fakir kayakan agar kami bisa berbuat baik, berbuat banyak untuk kebaikan agama kekasihmu Nabi Muhammad. Jika kami sudah kaya, jadikan kami hati yang dermawan sehingga kami tidak susah untuk mengeluarkan harta kami untuk kemuliaan ya Allah. Jika kami berjabat, jadikan jab kami memudah-mudah untuk menggunakan jabatan kami untuk kemuliaan agamamu ya Allah. Ya Allah selamatkan kami semua ya Allah jika kami ahli ilmu mudahkan kami untuk memberikan ilmu kami untuk untuk umat ini ya Allah untuk kebaikan ya Allah dalam irama mendekatkan diri kepadamu ya Allah wahai kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami khusnul khatimah Saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, saat kami menyampaikan kebenaran, ya Allah. Cabutlah nyawa kami saat kau pada kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami rindu dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad.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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صدق قبل من بركة الفاتحة Terima kasih mohon maaf dan berdoa selalu bila itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh